Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur benar-benar hebat, Gagang Pungkur. Oh, Sekoro Agni yang kau miliki benar-benar hebat, Adika Duklampin. Ya, aku benar-benar seperti menghadapi gelombang dari pantai selatan. Tetapi semua itu belumlah apa-apa, Gagang. Aku belum mengeluarkan Aji Segoro Agni yang sesungguhnya, yang merupakan Aji pamungkasnya. Hmm. Sekarang bersiaplah kembali, Gagang Pungkur. Hai! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang Ya. Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, deh. Sakit kepala, lah. Prokol, loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, tabletnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-24 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, dibantu oleh Asep dan Moko. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Kayan Manggala berhasil mempengaruhi Alap Kadu Gambit untuk mengadakan pertandingan adu kepandaian antara Kiparang Pungkur dan Alap Kadu Gambit untuk memperebutkan perguruan tongkat merah. Dan menjelang pagi hari, Kiparang Pungkur tampil berbicara di hadapan seluruh anggota tongkat merah. murid-muridku sekalian. Tongkat merah saat ini terasa sekali tengah dilanda oleh kemelut yang hebat. Perpecahan yang dapat meruntuhkan nama besar tongkat merah. Karena itu, aku yang tidak sepaham dengan alap kadu kampit, yang sesungguhnya adalah adik seperguruanku sendiri, akan mengadakan adu kepandaian yang akan mempertaruhkan perguruan ini. Merah, iya, iya, iya, iya. Ah, tunggu, tunggu dulu. Dengarlah semuanya. Aku mengharapkan siapapun yang menang nanti harus kalian patuhi. Dan pemenangnya nanti merupakan pemimpin kalian, pemimpin dari tongkat merah. Lihatlah semua kepadaku. Lihatlah apa yang kupegang ini. Tongkat pusaka perguruan tongkat merah. Ini adalah perlambang dari kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, aku akan membuktikan itikat baikku. Tongkat ini akan aku serahkan kepada seseorang yang kelak akan menyerahkan tongkat ini pada pemenang pertandingan adu kepandaian ini. Ning, majulah ke depan. Peganglah tongkat ini dan serahkan kelak pada pemenangnya. Majulah ke depan pungkur. Baiklah. Hup. Ah. <laughs> Sikapmu hari ini luar biasa sekali, Kampit. <laughs> Entah, apakah yang tengah terjadi dengan dirimu? Oh, aku juga tidak mengerti, Kakang. Tetapi Kenangan masa lalu di padepokan kita lah yang agaknya membuatku demikian. Masa lalu kita yang penuh dengan persaingan, persaingan yang sehat dalam hal kejar-mengejar ilmu. Aku terlalu sering menemukan kekalahan daripada kemenangan menghadapi Kakang. Karena itu, ah, ini perbuatanku ini memang gila aku mengenyampingkan tugas-tugasku, tugas perjuangan junjunganku Gandung Wesi. Wah, oh, marilah cepat Kakang. Aku ingin segera membuktikan bahwa pada akhirnya aku Alap Kadu Gampit yang pada masa-masa lalu adalah adikmu yang selalu kau kalahkan. Kini adalah yang terbesar. Aku akan mengambil alih kedudukan besarmu walaupun hanya sekedar raja di raja kaum pengemis. Alap gadu gambit kemudian mengurai selendang panjang yang semula terikat di pinggangnya dan kemudian bagikan ombak laut selatan selendang itu berputar-putar di atas kepala kakek tua itu yang siap untuk menggunung lawannya. harus kuhadapi gaduh gampit ini. Tongkat pusaka yang biasa merupakan senjata andalanku sudah berada di tangannya. Oh, oh ya, aku akan menghadapinya dengan tangan kosong. Sedapat dapatnya. Ah, mengapa kakek Pungkur tidak mempergunakan senjatanya Bibi Sariti? Satu-satunya senjata yang menjadi andalan kakek adalah ya. tongkat pusaka itu. Kakek memang harus mempergunakan senjata. Ya. Biarlah tongkatku ini kuberikan padanya. Kek, terimalah ini. Ya. Melihat tongkat cucunya meluncur ke arahnya, kakek pungkur mengulurkan tangan kanannya menyambar tongkat itu. Tetapi rupanya Alap Kadu Gampi tidak akan membiarkan lawannya mempergunakan tongkat untuk menghadapinya. Segera saja selendangnya mengejar tangan Kiparang Pungkur. Sementara ujung selendangnya yang lain meluncur deras ke arah dadanya. Menyadari bahaya di sekitar dadanya, Ki Pungkur segera saja mengangkat tangan kirinya, menahan serangan yang mengarah dadanya. Tetapi gerakannya tersebut justru menghambat tenaga pada tangan kanannya untuk menahan serangan ujung selendang alap kadu gambit yang lain. Sehingga begitu tangannya berhasil meraih tongkat, selendang itu membelit tangan kirinya dan menyentaknya keras-keras. Tubuh kiparan pungkur yang disentak melayang ke arah alap kadu gambit. Tetapi kakek tua yang telah banyak makan asam garam pertempuran membiarkan tubuhnya tertarik ke arah lawannya, bahkan dengan mempergunakan tenaga tarikan itu. Kiparang Pungkur menerjang dengan kekuatan yang penuh. Tongkat Sariti yang baru digenggamnya dan juga tangan kirinya secara berbarengan mengirim serangan yang sangat berbahaya. Ya, ya, ya, ya. ya, ya. <laughs> Kau benar-benar hebat, Kakang Pungkur. Oh, Sekoro Agni yang kau miliki benar-benar hebat, Adik Adu Gampit. Ya, aku benar-benar seperti menghadapi gelombang dari pantai selatan. Tetapi semua itu belumlah apa-apa, Kakang. Aku belum mengeluarkan Aji Segoro Agni yang sesungguhnya, yang merupakan Aji pamungkasnya. Hmm. Sekarang bersiaplah kembali, Kakang Pungkur. 哎，哎，哎，哎，哎，哎， Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. kita tinggalkan dahulu Kiparang Pungkur yang tengah terlibat dalam pertarungan yang mempertaruhkan takhta perguruan tongkat merah. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah perjalanan Prabu Sora yang menuju Keraton Sunda. Beberapa saat lagi, Aku akan tiba di keraton Sunda. Aku harus menemukan cara untuk memperuncing urusan Lastri dan Prabu Purbaya. Ya, ya. Hmm. Gerbang kota raja kerajaan Sunda sudah berada di hadapanku. Aku akan tinggalkan kuda ini agar tidak terlalu menarik perhatian. besok jika urusanku selesai. Aku membutuhkanmu lagi. Hup! aku. Aku harus berhati-hati sekali. Penguasa keraton ini bukanlah manusia sembarangan. Ia merupakan titisan dari Sang Hyang Wisnu dan istrinya Cempaka merupakan titisan dari Nyai Pohaci. Hmm. Pertama-tama, aku harus mencari tahu di mana Raden Saka Palwaguna disembunyikan. Tetapi, hmm, Raden Saka Palwaguna pastilah ditempatkan di dalam istana ini. Karena hubungannya sangat baik sekali dengan Prabu Purbaya. Heh, siapa itu di sudut jalan sana? Hmm, bukankah itu Raden Setakeling? Hmm, bagaimana ia bisa berada di tempat ini? Bukankah siang tadi Nyai Lastri baru saja menempurnya. Hmm, kurang ajar. Agaknya ia hendak menemui Prabu Purbaya. Pastilah ia akan melaporkan keributan yang baru saja terjadi di kota Rupada. Hmm, bersama siapakah dia? Agaknya ia baru saja tiba. Rasanya ia begitu gelisah ingin bertemu dengan Prabu Purbaya, tapi sudah terlalu malam. <laughs> Jika ia sendiri, aku akan meleburnya dengan aji cakrabuanaku. Ah, tapi aku tidak boleh bertindak ceroboh. Urusanku ini jauh lebih penting daripada nyawa laki-laki itu. mencari seorang prajurit istana yang dapat kutanyakan mengenai Raden Saka Palwaguna. Hmm, aku akan ke bagian lain dari sudut istana ini. Mungkin dari arah lain, aku bisa mendapatkan seorang prajurit istana tanpa keributan. tapi malah sekali rasanya untuk berkeliling lagi. Aduh, udara malam begini nih luar biasa dinginnya. Iya. Oh, di sini lumayan hangatnya. Pugu <laughs> ah, di sini. Angin malam tertahan oleh dinding kadu ini. Ah, kenapa? Kau bertanya? Apakah kau tadi tertidur, Jat? Oh, <laughs> tidak, aku tidak tertidur. <laughs> Aku hanya menyandarkan tubuh dan sedikit memejamkan mata. Ah, kita ini mah prajurit jaga. Jika saja kita ini peronda biasa, tentu enak sekali jaga malam seperti ini. sambil berkerudung kain, membuat perapian uh, serta bakar singkong. <laughs> ah. Uh, uh, uh, ah. ah. Pakaian prajurit ah. yang gagah ini melarang kita untuk berkerudung kain. Oh, kamu itu Jat. Ah, alah, Akang ya. Aduh, Akang ah, mengejutkan aku saja. Eh, ada apa dengan dirimu, Jat? Kok jadi ngantuk begitu? Eh, pintu barat keraton ini merupakan tanggung jawab kita. Oh, eh, Jat, Buka tuh matamu, eh. Uh, uh, uh. Siapa yang berani mengganggu keraton ini, Kakang? Sudahlah. uh. tapi saat oh. ini Bagina sedang tidak ada di keraton. Alah. Kita mah harus lebih meningkatkan kewaspadaan, jatah tuh. Ah. Kumaha tuh aduh, ini. Si Kakang ini, ah. aduh, bicaranya seperti pemimpin saja. Pemimpin kelompok jaga. Eh, <laughs> daripada aku ketularan ngantuk, Mendingan aku pergi meronda ke sudut utara dan selatan istana ini. Huh, aku mau meronda. Alah, ya, ya, ya, ya. Ah, pergilah, Kakang Dimas. Aku menjaga gardu ini saja. Eh, Jad, jangan sampai tertidur ya. Kau bisa mendapat hukuman dari pimpinan jaga hari ini, Ki Bulus. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, Kakang, ya, ya. Tidak mengandung alkohol, aman, Formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. gila. Agaknya ia mau mendapat hukuman. Huh, dasar orang kalau sudah ngantuk. <laughs> Iya, tapi kalau dipikir-pikir, siapa orang yang akan berani membuat kacau di keraton ini? <laughs> Tiga orang tokoh andalan keraton ini, <laughs> siapa yang dapat menghadapinya? Hehehe. orang itu sudah tertidur? Ah, biar aku akan mempermainkannya. Akan ku kejutkan dengan cicak. <laughs> aku akan menangkap cicak di gardu dan kuletakkan di tubuh si pengecut itu. <laughs> eh, di mana si Ajat? Uh, pergi kemana orang itu? Aduh, apa ia sedang buang air kecil? Oh, jika begitu, Wah, benar-benar tahu penyakit dia. <laughs> Ah, tetapi, kemana dia si Ajat? Eh, jika ke seberang sana, tentu aku akan dapat melihatnya dari sini. Ah, jika masuk ke dalam, ah, lebih-lebih itu tidak mungkin. Ia akan mendapat hukuman dari Kibulus. Uh, ah, dasar beleguk, tidak tahu diri. Huh, mencari penyakit rupanya si Ajat. Uh, sudah, Biar aku menjaga sendiri saja. Sementara itu, di lorong yang sepi, yang jauh dari keraton Sunda. Hmm. Gila benar prajurit ini. mana aku ini? <laughs> Apa yang kau cari, sobat? Pedangmu? Hmm. Itu, aku letakkan di sampingmu. Uh, uh, siapa engkau? Huh? Uh, ah, uh, oh, tubuhku, tubuhku mengapa jadi lemah seperti ini? Apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Beginikah sikap seorang prajurit jaga dari keraton besar? Hmm. Kau tahu apakah hukumannya jika aku melaporkan hal ini pada pimpinan pengawal dalam keraton Sunda? Uh, uh, uh, uh, siapakah tuan ini? Dan uh, saya saya benar-benar tidak dapat menahan diri. Uh, mohon jika tuan mengenal atasan saya, jangan melaporkannya, tuan. Bagus. Bagus benar sikapmu itu. Ketahuilah, aku adalah salah seorang prajurit sandi keraton Sunda Kau telah tertangkap tidak melakukan tugasmu dengan baik. Oh, karena itu kau akan mendapat hukuman yang sangat berat. Oh, oh, oh, ampun, ampun tuan ampun, ampun. Ah, mohon tuan jangan mengadukan kesalahan saya. Ah, ah, ah, ah. hmm. ampun tuan ampun. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tetapi aku ingin bertanya padamu. Jawablah dengan sejujur-jujurnya. Uh, mohon tuan, mohon, mohon, mohon. Apakah engkau melihat seorang tamu dari junjunganmu hari ini yang tiba sekitar tengah hari? Uh, uh, uh, uh, siapakah engkau engkau ini sebenarnya tuan? Uh, pernya, uh, Aduh, per pertanyaan pertanyaanmu justru sangat mencurigakan sekali. Uh, kau bukanlah prajurit Sandi yang tengah bertugas. Kau pastilah pengacau yang akan membuat kerusuhan di istana junjunganku. Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu, dua, tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Prajurit jaga dari Keraton Sunda yang semula menghibah-hibah meminta maaf, sekarang nampak begitu tegarnya menghadapi Prabu Sora. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.